السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Saudaraku, saudariku Cobalah perhatikan ketika hujan turun membasahi bumi Airnya mengisi dan memenuhi sungai-sungai serta lembah. Lalu menghanyutkan sampah-sampah. Sehingga kehidupan pun bersemi. Indah, nan serasa, nan serasi. Itulah perumpamaan wahyu Al-Quran maupun As-Sunnah. Laksana hujan yang membasahi bumi mengisi sungai-sungai, telaga-telaga yang kering, lalu menumbuhkan kehidupan. Indah. Nah, hati laksana telaga. Dan wahyu Al-Quran serta As-Sunnah, petunjuk Al-Quran dan Sunnah adalah hujan yang membasahi telaga hati mengisi dan mengairinya. Hati yang lapang, hati yang besar dan luas akan menampung ilmu dan petunjuk yang banyak. Sebaliknya hati yang sempit hanya bisa menampung sesuai dengan ukuran dan kadarnya. Ketika telaga, telaga dan sungai berisi air yang berlimpah, maka dia akan menghanyutkan sampah-sampah. Sehingga tinggallah air yang bening dan bersih. Demikian juga wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Ketika hati dipenuhi oleh kebenaran, diisi dengan petunjuk dari Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahihah, maka Petunjuk yang memenuhi hati akan menghanyutkan sampah-sampah syubhat dan syahwat keluar dari hati tersebut sehingga hati menjadi bening, bersih, dipenuhi oleh kebenaran. Hilanglah syubhat. Lenyaplah syahwat. Alangkah indahnya perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman anzala minas samaa'i ma'a fasalat aydi awdiyatun biqadariha fahtamala sailu zabada dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit lalu mengisi dan mengairi sungai-sungai lembah-lembah sesuai dengan ukurannya kemudian air tersebut menghanyutkan sampah-sampah. Saudaraku, saudariku. Jadikan hatimu laksana telaga yang luas, besar untuk menampung petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah yang akan mengisinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita petunjuk. menjadi, menjadikan hati kita besar dan lapang untuk menampung kebenaran wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.